Babu siwak minal fitrah. Bab siwak itu termasuk fitrah. Hadis nomor 52 berkata Abu Daud rahimahullah, haddatsana Yahya bin Ma'in qala haddatsana Waqi' an Zakaria bin Abi Zaidah an Mus'ab bin Shaybah an Talq bin Habib an Abi an Ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepuluh perkara dari fitrah, kasus syarib, wa ifa'ul lihyah, <clears throat> memotong kumis, wa ifa'ul lihyah, memanjangkan janggut, wasiwak dan siwak, wal istinsyak bil ma' dan menghirup air ke hidung, wa qasul alfar dan menggunting kuku, wa waslul barajim dan mencuci sela-sela jari, wanatful ibat dan mencabut bulu ketiak, wahalqul anah dan mencukur bulu kemaluan, wantiqasul ma dan istinja. Berkata Zakaria, qala Mus'ab ibn Syaibah, wa al ashira illa an takuna al-madmadah. Aku lupa yang ke-10, namun ia adalah madmadah yaitu berkumur-kumur. Di sini menunjukkan bahwa ada sepuluh perkara yang merupakan fitrah yang pertama itu mencukur kumis. Dan yang sunnah dalam mencukur adalah yaitu memendekkan kumis. Adapun menggundulnya maka itu perkara yang diingkari oleh banyak ulama seperti Imam Malik. Bahkan Imam Malik menganggap itu sebagai perkara yang bid'ah. Yang kedua yaitu memanjangkan janggut. Yaitu membiarkannya dan tidak memotongnya ataupun ya e, mencukurnya. Namun Ibnu Umar berpendapat bahwa apabila melebihi satu genggam, maka hendaknya dipotong. Yang ketiga yaitu bersiwak. <clears throat> Dan siwak yang paling utama yaitu yang berasal dari katu, dari kayu ar-arok, ya. Kemudian yang keempat yaitu menghirup air ke hidung dalam berbulu. Kemudian yang ke yang berikutnya yaitu memotong kuku lalu menyela-nyelai atau mencuci eh, sela-sela uh, jari jemari, kemudian mencabut bulu ketiak dan yang sunnah adalah mencabut bukan dengan mencukur dengan gunting, kemudian menggundul bulu kemaluan, <clears throat> kemudian yaitu istinja dengan air. Ini adalah merupakan fitrah. Dan dalam satu hadis Anas yang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan waktu untuk e, tidak membiarkan kuku demikian pula e, apa namanya rambut kemaluan dan ketiak tidak tidak dibiarkan demikian melebihi 40 hari. Artinya melebihi 40 hari maka itu dianggap sebagai perkara yang dosa. Ini menunjukkan bahwa e, kita sangat dianjurkan sekali untuk memperhatikan perkara-perkara fitrah ini. Allahu a'lam.